Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hang dimanapun antum berada kembali kami hadirkan ke ruang dengar antum di edisi malam hari ini kajian Al Ustaz Abduh dengan pembahasan permusuhan syaitan terhadap manusia. Selamat menyimak dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 Ikhwatal iman yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita pendengar Hang FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> permusuhan syaitan terhadap manusia adalah permusuhan yang sangat sengit, permusuhan yang tidak pernah berakhir semenjak diciptakannya Adam alaihissalam sampai hari kiamat nanti bahkan termasuk di akhirat bahwa mereka syaitan iblis laknatullah alaih tetap memusuhi ya hamba-hambanya yang di dalam kebenaran ya sehingga syaitan dan pengikutnya senantiasa masih memusuhi kita di akhirat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan menerangkan atau kita akan membahas, mengkaji lebih dalam yaitu tariqatu syaitan bidilihin nas ya yaitu cara setan di dalam menyesatkan manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa setan senantiasa akan menggelincirkan hamba Allah manusia karena setan adalah sangat benci terhadap manusia. Maka dengan demikian, setan mengkoda manusia dari segala sisi. Insya Allah Ta'ala, kita akan sama-sama coba membahas cara setan di dalam menyesatkan manusia. <clears throat> Ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir setan dari surga Allah Subhanahu wa taala, ia bersumpah dengan nama Allah untuk menyesatkan semua manusia kecuali hamba-hambanya yang ikhlas sebagaimana kita dapatkan dalam surat As-Sad ayat 82 dan 83 ya Allah Subhanahu wa taala mensenyalir perkataan syaitan perkataan iblis qala fa bi'izzatika la ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, ya demi kekuasaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan manusia semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Tentunya berbagai cara dan kiat dilakukan oleh setan untuk menyesatkan manusia sesuai dengan tingkatan orang yang akan dihadapinya. Syaitan menggoda manusia sesuai tingkatan keimanan orang tersebut. Dalam surat Al-Isra ayat 64 kita akan dapatkan ya, Allah Subhanahu wa taala wa ajlib alaihim bi khailika warajilika dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki. Maknanya adalah wasalailah ya. mereka dengan berbagai cara kuasai mereka manusia hamba-hamba Allah dengan berbagai cara yang dapat dilakukan kita dapat kalimat al-khail al-makna ini pasukan berkuda kita ketahui al-khail ada maknanya adalah pasukan berkuda al-furs dan ar-rajil adalah pasukan yang berjalan kaki. Nah, Al-masyu al-aqdam. Merupakan suatu kinaya bagi syaitan dalam menyesatkan manusia. Bab ini merupakan bab yang amat penting untuk diketahui oleh seorang muslim. Ya, karena di situ wa ajrib alaihim bi khailika wa rajilika. Kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki. Semua digoda oleh syaitan. Maka dalam bab ini, yaitu bab cara setan menyesatkan manusia, kiat setan dalam dalam menyesatkan manusia, perlu sekali bahas ini dibahas atau perlu diketahui oleh kita seorang muslim karena tidak sedikit dari mereka manusia yang terjerat oleh tipuan syaitan dan tidak terkecuali kita. Kita di antara adalah orang-orang yang sering tertipu dengan tipuannya syaitan. Ya. Maka dengan ini ikhwatal iman yang dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, membentengi kita daripada godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Kenapa bab ini sangat penting untuk kita seorang muslim? Yang pertama, banyaknya tipu daya setan terhadap manusia dari berbagai lapisan, aliran dan golongan, kelompok-kelompok dan yang lainnya. Ini setan yang membisikkan tipunya, tipuannya kepada manusia dengan syubhat. Ya. Adanya kesamaran di dalam agama. Mereka melaksanakan atau mengamalkan hal yang subhat dan seterusnya. Yang kedua, hal ini atau bab ini termasuk sisi keumuman firman Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam suratul An'am ayat 35, "Walitastabina sabilul mujrimin." Itu supaya jelas jalan orang-orang yang saleh dan supaya jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Ya, artinya setan adalah pelaku dosa yang paling keji dan paling berat. Ya, kita ketahui dalam surat ini akan diketahui dengan godaan setan tersebut akan nampak mana orang-orang yang selamat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saleh dan orang-orang yang tidak selamat dari godaan syaitan yaitu orang-orang pendosa. Kekuatan iman begitu besarnya ya, godaan syaitan sehingga tidak sedikit dari kita telah melakukan kesalahan karena bisikan dan tipu daya hiasan syaitan. Yang ketiga di antaranya manusia tidak akan mampu memasuki arena peperangan, kancah peperangan yang panjang. Tanpa ia mengenal jenis senjata dan strategi yang digunakan oleh musuhnya. Kita ketahui, tidaklah kita akan menang dalam perperang, menang musuh-musuh kita. Setelah kita tahu tentang bagaimana kondisi musuh kita, bagaimana persenjataan dan strategi perang mereka, maka ikhtal iman yang dari Allah Subhanahu wa taala, maka muallif ya mengajak kita untuk bersama-sama renungi betapa bahayanya tipu daya syaitan dan dalam hal ini kita atau mu'alib mengajak kita semua untuk memperhatikan bagaimana cara setan dalam menggelincirkan anak Adam. Ya. Tiga perkara tadi ada perkara yang penting bagi kita kaum muslimin untuk mengetahuinya yang merupakan pola dasar ya, bagi kita untuk selamat daripada bisikan syaitan karena kesadaran kita telah ada dan insya Allah Taala kita akan membahas tentang bagaimana di dalam Al-Quran setan menggelincirkan anak Adam. Ikhwatal iman, iwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar Hang FM yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Cara setan di dalam menggelincirkan anak Adam Poin pertama yang ditulis oleh Syekh adalah yaitu al-waswas. Ada syarul waswas. Ya, al itu syar, ya, bisikan yang jahat. Bisikan jahat. Sebagaimana hal ini terdapat di dalam surat An-Nas ayat 4 sampai ayat 6-nya. Kita sering membaca surat An-Nas juga adalah faedah-faedah surat An-Nas atau surat Muawidatan atau Muawidat Ya, kalau muawidatan berarti kul a'udzu bin nas, kul a'udzu biril falaq. Kalau muawidat berarti kul a'udzu bin nas, kul a'udzu biril falaq dan kul huwallahu ahad. Tiga kul. Ya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nas ayat yang keempat dan keenamnya Allah mengatakan min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas dari kejahatan bisikan setan yang bisa bersembunyi yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dan jin ya dari jin dan manusia sini setan dari jin dan manusia senantiasa membisikkan bisikan yang tersembunyi yang kita tidak merasakan kalau itu bisikan dari setan ya, bisikan itu bisa membinasakan hati manusia lantas setelah itu dia akan berbuat kejahatan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam. Surah Taha ayat 120. Fawaswasa ilahi syaitan. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, kepada Adam. Ya, subhanallah. Ya. Nabi kita, bapak kita Adam alaihissalam, Abdul Bashar, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang lebih pintar dari makhluk sebelumnya. Mempunyai kemuliaan yang tinggi dan dihormati oleh seluruh makhluknya. Makhluk yang lain menghormati Adam, tetapi jin atau iblis, syaitan tidak rela ya, dengan kondisi itu. Kemudian iblis melancarkan tipuannya. Dia membisikkan kepada bapak kita Adam sehingga bapak kita Adam tergelincir. Ikhwatal iman yang dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya, was-was, bisikan jahat merupakan ajakan setan kepada manusia untuk mentaati bisikan tersebut tentunya. Ya, bisikan tersebut tidak dapat didengar oleh kita bahwa itu adalah dari setan Kita tidak akan merasakannya. Tetapi dapat dipahami dan dirasakan oleh hati atau juga bisa melalui suara lirih yang hanya didengar oleh orang-orang yang dibisikannya. Tentunya tatkala setan senantiasa membisikkan bisikan jahatnya kepada kita manusia dan tentunya mereka tidak akan henti-hentinya membisikkan bisikan jahat tersebut dan senantiasa menekan kepada orang yang dibisikinya agar dia melakukan perbuatan kemungkaran. Syekh rahimahullah mengatakan al-labtul was al-labtul was tukariru bahwa lafat lafat was ini diulang-ulang ya, hmm. dengan dua kali pengulangan sehingga kalimatnya was-was ya di dalam eh, tadi sudah disebutkan min syaril was-was was di double was-was ya, seperti dalam kalimat kabkaba kolkola dan zalzala ini artinya senantiasa dia tidak akan berhenti-hentinya urusan iman yang dari Allah Subhanahu wa taala. Setan akan mendatangi hati kita. Setan akan mendatangi hati manusia dan membisikkan ke dalam apa saja yang ia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya ya, perbuatan yang menuju hal tersebut, memberikan sarana menuju hal tersebut. Karena setan berjalan di dalam diri manusia seperti darah mengalir. Ya, bahayanya kekuatan iman yang Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terasa tentang tipu daya setan terhadap kita. Karena kata Rasulullah SAW, alaihi ya. Setan itu memasuki dalam jiwa kita sebagaimana masuknya darah yang mengalir dalam diri manusia. Kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari Rahimahullah. inna syaitana yajri min ibni adam majrud dam inni khashitu an yulqa fi qulubikuma syai'an Sesungguhnya setan berjalan di dalam tubuh manusia seperti darah yang mengalir. Aku khawatir ia akan membisikkan suatu ke dalam hati kalian. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad Sungguhnya setan berjalan di dalam tubuh manusia seperti darah yang mengalir. Masya Allah. Ya. Bisa jadi. Ya. Setan telah masuk ke relung kita. Karena kita tidak merasakan. Masuk dalam tubuh kita mengikuti aliran darah. Maka Rasul mengatakan, Ini khasyitu an yulqabikuma yulqabikulubikuma syai'an atau eh, khawatir ia akan memisahkan sesuatu ke dalam hati kalian. Tentunya hal ini didapatkan dalam hati-hati kita yang lalai, hati-hati kita yang jauh daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Artinya setan akan membisikkan pikiran jahat pada hati-hati yang lalai. Maka ia akan menempel dalam hati itu dan menebarkan berbagai bisikan jahat yang merupakan dosa-dosa. Ya. Artinya tatkala setan mendapatkan hati seorang anak Adam yang memang hatinya lalai jauh daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala jauh daripada bimbingan Islam kehidupannya adalah liar kehidupannya adalah bebas maka setan ini akan senantiasa menempel dalam hati orang tersebut dan menebarkan berbagai bisikan jahat yang senantiasa dibisikkan agar orang itu berbuat dosa-dosa terus terus penerus dosa-dosa. Ya. Namun jika seorang hamba ingat akan Robnya, maka setan akan menjauh. Setan akan menjauh dari hal itu. Ya. Di antara bisikan setan adalah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya sebagai mana yang diriwatkan oleh Al Imam Bukhari dan Muslim dalam sabda beliau ya'ti syaitanu ahadakum fayakul man khalaqa kada wa man khalaqa kada hatta yakul man khalaqa rabbuk man khalaqa rabbaka fa idza balaghahu falyasta'id billahi wal yantahi wal yantani ya dia mengatakan man khalaqa kada wa man khalaqa kada hatta yaqul man khalaqa rabbak fa idza balaghahu falyasta'id billahi wal yantahi setan mendatangi seorang di antara kalian lalu ia berkata siapakah yang menciptakan ini dan itu mungkin sering kita terbetik dalam hati kita hal semacam ini Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan ya, matahari, bulan dan sebagainya? Hingga ia akan bertanya kepadanya, siapakah yang menciptakan Tuhan kalian? Ya, maka setan akan bisa kepada hati kita, siapa yang menciptakan Tuhan kalian? Mungkin ini terjadi juga di sebagian kaum muslimin. Ya. Setiap yang ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan bertanya, kalau gitu siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Wa'iyadzubillah, pertanyaan ini tidak boleh terlontar dari mulut seorang muslim. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Faidah balagahu, apabila dia sampai kepada derajat ini, pertanyaan semacam ini, faliyasta'id billah walian tahi. Ya. Maka jika keadaan seorang sampai pada tahap itu, maka hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghentikan pertanyaannya. Itu ikhwatan iman. Ya, kadang kita tidak sadar. Kadang terbetik dalam hati kita ataupun terlontar dalam lisan kita. Atau bahkan yang lebih jahat lagi dan lebih buruk lagi adalah tatkala dia mendakwahkan hal semacam ini. Tidak boleh bagi seorang muslim berhenti dan bertobat Allah Subhanahu wa taala tatkala hatinya terbetik siapa yang menciptakan Allah ya adalah perbuatan atau satu bisikan setan agar setan menggelincirkan manusia Al Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang makna hadis ini. Beliau mengatakan jika seorang menghadapi bisikan seperti itu, hendaklah ia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolak kejahatannya. Menyingkirkan pikiran tentang hal itu dan hendaknya ia mengetahui atau dia menyadarinya bahwa bisikan itu datang daripada setan. Yahtal iman yang dari Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyatnya setan dalam menggelincirkan kita manusia. Karena tentunya setan tidak akan pernah ridho anak Adam dan keturunannya ya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila hati kita tergores oleh bisikan setan, maka bersegeralah ia menghentikannya dengan melakukan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih bermanfaat suatu yang jauh bermanfaat daripada sekedar dia mengikuti bisikan tersebut. Oleh pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang muncul dalam hati kita yang tanpa ada dasar, ada dasarnya, tidak ada hujahnya. Apalagi ini berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti kita sekuat tenaga menolak ya, hal tersebut. Ya. Sebab memang tidak ada dalilnya yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini. Kala kita mengatakan ya, siapa yang misalkan Allah Subhanahu wa taala adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengeluarkan kita daripada Islam. Maka Rasulullah berikan jalan agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang lain Rasul mengatakan tatkala kita melakukan demikian langsung kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan amantu billahi wa rasulihi. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di antara bisikan jahat setan yang lain adalah sebagaimana yang diriwayatkan Al-Imam Bukhari juga dan, dan Muslim. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza nudiya bil adzan, adzar syaitanu lahu turatun hatta la al adzan. Fa idza qudiya al adzanu aqbala fa idza sawwiba biha adbar. Fa idza qudiya taswib aqbala yahturu bainal mar'i wa nafsih. Yaqulu udhkur kada udhkur kada. Lima lam yakun hatta yadhal hatta yadhallu. Ya. Lima lam yakun hatta yadhallu ar-rajulu id yadri kama Ketika adan dikumandangkan, idza nudiya bil adan adbara syaitan. Ketika adan dikumandangkan, setan pergi, ya. Ya, setan adbaro syaitanu lahu durratun. Ya, setan pergi sambil kentut sehingga ia tidak mendengarnya. Hatta la adan sehingga dia tidak mendengarnya. Artinya dalam hadis ini tatkala didengarkan atau dikumandangkan adan maka setan pergi dari manusia karena mendengar adan itu tetapi dia apa namanya? Ehm, perginya itu tidak begitu saja tapi dia mengentuti manusia agar manusia tidak mendengar adan. Karena Rasul mengatakan hatta la yasfal adan. Sehingga dia tidak mendengarkan adan. Siapa yang tidak mendengarkan? Manusia. Ya, terus kemudian faida qudiyal adzanu manakala adzan selesai atau setelah selesai manakala adzan telah ya, selesai akbala maka dia akan kembali. Faida suwiba faida suwiba biha adbaro dan ketika iqamat dikumandangkan, ia pergi lagi. Ya. ya. Kemudian faidaku dia taswibu akbala. Ya. Kemudian tatkala setelah iqamat selesai, ia kembali lagi. <laughs> turu bainal mar'i wa nafsihi. Ia kembali lagi dan membisikkan orang yang salat dengan bisikan-bisikannya. Ingat ini, ingat itu, sampai-sampai orang tersebut tidak ingat beberapa rakaat dari sholatnya. Inilah khotal iman yang dari Allah Subhanahu wa taala bahwa memang syaitan ini sangatlah lincah dan licik di dalam menyesatkan anak Adam. Di mana dalam hadis ini kita dapat ambil faedah setan tatkala azan dikumandangkan dia takut dengan adan itu dan dia berlari dari adan tersebut, dari diri manusia. Tetapi tidak begitu saja dia lari, tapi dia membisikkan racun-racunnya agar manusia tidak mendengarkan adan. Kemudian tatkala adan selesai maka dia akan kembali didatangi komat maka dia akan pergi dan dia pun apa namanya memberikan virusnya. Kemudian tatkala selesai manusia sedang sholat maka setan membisikkan dalam dada-dada kita agar kita mem, ya apa namanya tatkala kita sholat digoda hati kita hati kita tidak lagi dalam keadaan sholat badan kita lagi sholat tetapi hati kita melayang-layang kemana-mana memikirkan bagaimana besok pekerjaan bagaimana keluarga bagaimana teman-teman dan sebagainya ya wajadubillah ya dalam hal ini begitu setan begitu giatnya setan di dalam menyesatkan manusia daripada kita tidur sampai kita bangun dan kita sholat senantiasa setan ada dalam diri kita untuk menyesatkan diri diri kita. Sehingga kita dalam salat lupa, terlupakan ya karena istighaluna, karena rasa sibuk kita dengan perkara-perkara yang di luar salat padahal kita dalam keadaan salat. Begitulah ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala, keadaan setan bersama manusia yang senantiasa membisikkan-bisikkan jahatnya dalam segala hal. setan akan memasukkan ke dalam diri kita, ke dalam diri manusia, keraguan-keraguan, dorongan hawa nafsu. Ya. Peremehan dalam mentaati Allah dan perbuatan maksiat. Ya. Seorang mukmin adalah orang yang cerdas dan berakal, ia harus berhati-hati terhadap musuhnya. Kita adalah orang-orang yang berakal. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada golok apa bisikan ini dan senantiasa kita menguatkan tenaga kita agar terlepas dari bisikan syaitan, Walaupun tentunya manusia diberikan nafsu, manusia diberikan maksiat dalam dirinya. Akan tetapi Allah tidak menyukai itu. Ya, dalam hal ini sekuat tenaga kita bersama-sama agar kita kokoh dalam agama kita dan menjauhkan daripada bisikan syaitan. tatkala sekelompok manusia ia telah dihinggai penyakit was-was, keraguan. Maka dengan hal ini setan sepenuhnya telah menguasai diri kita. Sehingga orang tadi yang dibisiki oleh setan tadi yang punya hati was-was dia akan mentaati apa yang dibisikkan oleh syaitan. Ya. Sehingga kita kadang was-was terhadap apa yang ada dalam diri kita. Semacam orang, saya tadi wudhunya batal apa tidak ya? Salat saya tadi sah apa tidak ya? Banyak pertanyaan-pertanyaan demikian. Diulang salatnya, diulang, diulang wudhunya dan sebagainya. Ini bagian dari was-was. Ataupun tatkala seorang telah dibisiki setan dan setan telah menguasai hati mereka, maka dia senantiasa berburuk sangka kepada saudaranya. Dia sibuk tentang bagaimana kecurigaannya berlalu tinggi pada saudaranya. Maka ini adalah hakikat daripada godaan iblis La'atullah alaih. Saudaraku yang dirti Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suatu bencana bagi manusia yang di luar keinginan manusia. Artinya bahwa fitrahnya manusia dalam keadaan selamat akan tetapi tatkala setan hingga di dalam tubuh kita, maka setan akan menggelincirkan kita dengan bisikan-bisikannya yang akan membuat kita lupa yang keluar daripada kesadaran kita dan kita mengikuti hawa nafsu. Dan ini terjadi banyak terjadi dalam diri kaum muslimin, termasuk dalam diri diri kita. Semua Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan ini Allah Subhanahu wa taala berikan penerangan kepada kita, memberikan satu petunjuk kepada kita agar kita senantiasa waspada terhadap bisikan tersebut. Kemudian yang kedua, ya setelah setan membisikkan dalam diri manusia, yang kedua kiat setan di dalam menggelincir anak manusia adalah dengan rasa anisian, anisian dengan rasa lupa. Lupa ya, Lupa merupakan bencana besar. Ya, sebagaimana bisikan tadi terhadap manusia dalam urusan agama ataupun dunia. Dan tentunya ikhwatal iman dari Allah Subhanahu wa taala, setan sangat berkeinginan ingin membuat manusia lupa dari segala hal, lupa dari segala yang benar, dalam hal ini manusia terbagi menjadi dua golongan dalam masalah lupa. Di dalam masalah lupa, manusia terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah sekelompok manusia yang telah dikuasai sepenuhnya oleh setan. Jadi kelompok yang pertama adalah kelompok yang telah dikuasai sepenuhnya oleh setan. Diri diri kita telah dikuasai oleh setan. Sehingga mereka lupa sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah kelompok yang sangat yang apa merugi. Cuma dalam surah Al-Mujadilah ayat 19 Allah Subhanahu wa taala menegaskan istahwadha alaihimu syaitan fa'ansahum dzikrullah ulaika hizbus syaitan ala inna hisbu syaitani humul khasirun. Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sungguhnya golongan setan itulah all golongan yang merugi. Waktu iman yang Allah Subhanahu wa taala tatkala kita dikuasai dan dilupakan oleh setan maka hakikat kita telah mengikuti golongan tersebut. Ya. Kemudian Allah mengatakan ketahui bahwa sungguhnya golongan setan itu adalah golongan yang paling merugi. Golongan yang senantiasa merugi dunia wal akhirat ada golongannya setan dalam hal ini saya mengatakan humul munafik. Ya. Mereka adalah dari kaum munafik. Yang lisannya mengakui beriman. Tetapi hatinya kafir. Hatinya nifak. Mengingkari kebenaran. Hatinya mendustakan Islam. Ya. Tentunya dalam hal ini setan telah merangkul, memperdaya, dan menguasai mereka sehingga menjadikan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa terhadap perintahnya, lupa juga terhadap larangan-larangannya. Ayat ini walaupun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus apa, kepada kaum munafikin. Jadi sebab nuzul ayat ini adalah turunkan kepada mereka kaum munafik. Namun hukum yang terkandung di dalamnya berlaku pula terhadap orang-orang seperti mereka dalam hal kekufuran dan kemusyrikan. Karena kita ketahui al-ibratu bi umumin lafzi la bi khusus sabab. Ya, artinya hukum, perumpamaan hukum itu ada dengan keumuman lafaz, tidak dengan khususnya sebab. Maka mereka semua termasuk kelompok pengikut setan yang merugi, yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Ya, iblis menjadikan mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Ya. Ini lewat iman yang Allah Subhanahu wa taala. Kelompok pertama adalah kelompok yang dikuasai sepenuhnya hatinya oleh setan dan mereka termasuk golongan-golongan setan dan Allah mengatakan golongan setan adalah golongan yang paling murgi humul munafiqun idharul haq wa batnu wa apa wa batinuhu ingkaruhu ya. Tohirnya mereka adalah menegakkan Islam, dohirnya cinta kepada Islam, dohirnya mereka memeluk Islam. Tapi hati mereka mengingkarinya. Ini adalah munafik. Namun ikhwatal iman dari Allah Subhanahu wa taala, tanda munafik sangatlah banyak. Ya, tidak hanya tiga, banyak tanda-tanda dalam hadis dan ayat yang lain. Mungkin dalam diri kita ada ayat-ayat nifak, mungkin dalam diri kita ada tanda-tanda kemunafikan. Namun demikian kita tidak boleh tatkala saudara kita hinggap di dalam dirinya satu atau dua dari tanda munafik, kita mengatakan kamu adalah orang munafik. Tidak boleh. Karena hakikat munafik yang sesungguhnya adalah dia mengingkari hak dalam hatinya. Tapi kalau tandanya belum tentu, tatkala ada tanda satu dua kemudian dikatakan adalah munafik. Yang perlu diperhatikan oleh kita setiap kaum muslimin, ya karena sama muslimin tentunya kita harus banyak husnudon berbaik sangka. Yang kedua, kelompok yang kedua kata Syekh, kelompok yang dibuat lupa oleh setan dalam melakukan beberapa perintah yang seharusnya mereka laksanakan. Ya, maka kebanyakan manusia masuk dalam kelompok ini. Baik manusia, baik manusia yang mukmin atau manusia yang kafir. Ya, jadi kelompok yang kedua adalah kelompok yang manusia dibuat lupa oleh setan dalam melakukan beberapa perintah yang seharusnya perintah itu dilaksanakan. Sebagaimana keutamaan apa sebagaimana keumuman sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam Nasiya Adamu panasiya duriyatuhu. Adam lupa sehingga anak keturunnya pun lupa. Ya, Adam lupa sehingga anak keturunnya pun lupa. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran beberapa ayat yang membicarakan tentang jenis lupa yang kedua ini. Lupa artinya golongan yang lupa terhadap golongan yang kedua. Allah berfirman, "Wa qala lil ladzina dhanna annahu najin minhuma udkurni inda rabbik fa ansahu syaitan dzikra rabbi falabisa fi sijni bid'a bid'a sinin." Ini cerita tentang Yusuf ya. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa menerangkan menerangkannya kepada ada menerangkan kepa, kepada tuannya tentang keadaan Yusuf. Karena itu tetaplah dia Yusuf dalam penjara beberapa tahun lamanya. Ini ceritanya ketika Yusuf mentakwil mimpi dua orang pemuda yang bersamanya dalam penjara. Ia berkata kepada salah seorang yang diketahuinya akan selamat. Yusuf memberikan takwil kepada orang yang akan selamat. Ceritakan tentang diriku, memerintahkan kepada seorang yang akan selamat tadi tatkala dia keluar daripada penjara. Yusuf meminta agar dirinya diciptakan oleh orang tersebut kepada tuannya. Ceritakan tentang diriku kepada sang raja. Dan sungguhnya aku orang yang dizalimi. Atau, cerita, atau ceritakan tentang pengetahuanku tentang takbir kepada raja Yusuf berkata demikian agar ia dapat memberikan petunjuk kepada pemuda tadi atau untuk mengisyaratkan kepadanya bahwa ia akan keluar. Namun dalam demikian ahli tafsir, ikhtilaf ahli tafsir. Di dalam hal ini ahli tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan firman Allah tadi di dalam surat Yusuf ayat 42 ya. Maka setan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf. Kalimat ini. Ya. Fa'ansahu syaitanu di Ya maka setan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Dalam hal ini, ada tanda-tanya bagi kita tentunya, siapakah yang dimaksud dengan orang yang dibuat lupa oleh setan? Apakah Yusuf ataukah orang ya yang keluar pertama kali, orang yang selamat dari penjara pertama kali tadi? Pendapat dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, dia adalah Yusuf. Yang dilupakan oleh setan adalah Yusuf. Yang pertama katanya. Pada Pendapat ini disandarkan kepada Mujahid sebagaimana yang dikutip oleh Al-Tabrani. Arti ayat tersebut menurut pendapat ini setan membuat Yusuf lupa kepada Allah dan lupa untuk memohon pertolongannya agar ia terbebas dari penjara. Jadi menurut pendapat ini dan dikutip pendapat Mujahid dalam kitab Tobrani. yang dilupakan Allah adalah Yusuf karena ini Yusuf meminta kepada seorang agar dia dibebaskan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dali, mereka pun membuat dalil yang ya diperkuat dengan dalil yang diriwayatkan oleh Al Imam Tabrani dalam hadis Ibu Abbas. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seandainya Yusuf tidak mengucapkan kalimat yang ia ucapkan, tentunya ia akan tinggal lama di dalam penjara. Namun pendapat yang kedua mengatakan yang dilupakan oleh setan ini adalah pemuda tadi, pemuda yang dikabarkan oleh Yusuf akan keluar dari penjara. Pendapat ini dikutip oleh at juga dari Muhammad bin Ishaq dan pendapat ini pula yang dipilih oleh Abu Hayyan, Ibu Kathir, dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Tentunya dalil ini bersandar dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Yusuf ayat 45 ayat selanjutnya wa qala alladziina najaa minhuma waddaqara ba'da ummatin dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf sudah beberapa waktu lamanya jadi tatkala orang tadi pemuda tadi keluar dia lupa tentang apa yang diwasiatkan Yusuf kepadanya tapi beberapa waktu yang telah lama, kemudian dia baru ingat. Pemuda itu adalah ingat. Maka kata Syekh Adi mengatakan maksudnya pemuda ini teringat bahwa teringat dengan Yusuf dan pesan-pesannya kepadanya, pesan-pesan Yusuf padanya setelah beberapa waktu lamanya. Ya. Dan di antara yang menguatkan pendapat ini adalah jika yang lupa adalah Yusuf, maka firman Allah terangkanlah ke, ke, keadaanku kepada tuanmu mengandung makna bahwa Yusuf meminta dikeluarkan dari penjara. Ya, maknanya adalah minta dikeluarkan dari penjara. Namun jika yang lupa adalah pemuda, maka perkataan Yusuf tersebut diucapkan sebagai isyarat bahwa pemuda tersebut yang akan keluar dari penjara, bukan temannya. Nah, ini menunjukkan bahwa Yusuf alu takwil, dia tahu kalau salah satu dari mereka akan keluar dari penjara. Sedangkan hikmah dibuatnya pemuda itu lupa adalah agar Yusuf tetap berada dalam penjara. Dan dengan keberadaan di sana akan mengangkat derajatnya karena ia telah bersabar. Tatkala Yusuf berada lama di penjara dan dalam kesabaran, maka Yusuf terangkat bersama orang-orang yang sabar. Dia telah, Yusuf, Yusuf, surat Yusuf ayat 90-nya. Innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'a ajral muhsinin. Sesungguhnya orang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Itulah ikhwatan iman yang dirat, yang dirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bahwa ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang jenis lupa ya, yang pertama adalah dalam surat Yusuf ayat 42, kemudian yang kedua yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 63. Ya. Allah menciptakan tentang kelupaan bagi manusia yang dibisikkan oleh syaitan ya dalam jenis yang kedua yaitu dalam firman Allah dalam surah Al-Kahfi 63 qala ara'aita id awaina ila sakhrati fa inni nasitul khuta wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurah wattaqada sabilahu fil bahri ajaba. Nah, ini sekarang cerita tentang Nabi Musa. Yang pertama eh, cerita Nabi Nabi Yusuf sekarang Nabi Musa. Tahukah kamu, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak adalah yang melakukan aku untuk menceritakannya kecuali setan dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Dalam hal ini Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, Aku tidak mengetahui ada orang yang lebih tahu dariku. Ini cerita tentang Nabi Musa. Bertemu dengan sahabatnya, saudaranya Khidir. Musa mengatakan, tidak ada orang yang mengetahui yang lebih tahu daripada aku. Mulai Allah menjelaskan, ada orang yang lebih tahu darimu. Musa bertanya, di manakah ia berada? Maka Allah menjawab, ia tinggal di sebuah tempat pertemuan dua lautan. Ya. Allah menjawab, Hidir berada tempat adalah di tempat dua di pertemuan dua lautan. Bawalah ya bersamamu ikan dan jika ikan itu terlepas darimu maka di situlah tempatnya. Ini firman Allah. Ya. Musa pergi bersama pembantunya. Namanya Yusya bin Nun. Ya, Yusya bin Nun. Dan ia berpesan kepadanya, sampaikan kepadaku jika ikan terlepas dari kita, Ketika mereka sedang berteduh di bawah naungan batu besar, ya, tiba-tiba ikan terlepas dan masuk ke dalam laut. Sedangkan Musa saat itu sedang tertidur dan tidak dibangunkan oleh pembantunya. Setelah Musa bangun, mereka melanjutkan perjalanan sampai ketika mereka merasa kelelahan. Kemudian, ya, Musa meminta kepada pembantunya bekal makanan. Pembantunya berkata, saya lupa bahwa ikan tadi terlepas di dekat batu besar yang kita uh, istirahat di sana. Dan setanlah yang membuat saya lupa. Kemudian Yusya bin Nun mengatakan, dan setanlah yang membuat saya lupa mengingatnya. Ikan membuat jalan yang aneh di lautan, Musa berkata tempat itulah yang kita cari. Maka mereka akhirnya kembali kepada tempat itu dan akhirnya mereka menemukan jejak apa kembali kepada jejak mereka sebelumnya dan akhirnya mereka berdua bertemu dengan Khidir. Inilah kisah yang jelas dengan Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, di sini disebabkan dibuatnya Yusya bin Nun lupa agar Musa berjalan ya ber, ber, eh, agar Musa belajar ilmu yang karena ia tinggalkan kaumnya dan ia ditempuh perjalanan yang sangat jauh ya Wal iman Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini ya setanlah yang telah melupakan Yusa bin Nun ikhwatal iman yang dirati Allah Subhanahu wa taala ya dari contoh dua kelompok tadi yaitu yang pertama adalah kelompok yang benar-benar dikuasai oleh setan tentang kelupaannya sehingga dia melupakan dirinya terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah bagian dari kelompok setan yang merugi. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang dibuat lupa oleh setan dalam melakukan beberapa perintah yang seharusnya mereka lakukan dalam hal ini tadi sudah kita sebutkan dalam contoh dalam Al-Qur'an cerita tentang kisah Nabi Yusuf dan juga cerita tentang Nabi Musa alaihissalam dan kepada yang ketiga ini kita akan menceritakan eh, atau kita akan membahas satu contoh lagi yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 68. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." wa imma yunsiyannaka syaitan ini kalimat ini lah. wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taqud fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok olokkan ayat-ayat kami maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain dan jika setan menjadikan kamu lupa dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim ini ya sesudah teringat akan larangan itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi dan umatnya agar berpaling daripada orang-orang yang perolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala dengan penghinaan dan ejekan. Jika setan membuat mereka para nabi lupa terhadap perintah menjauhi mereka, maka tatkala beliau ingat kembali, beliau tidak boleh bersama mereka. Artinya tatkala ayat-ayat yang diperlukan, maka nabi ya terlupakan dengan hal itu, maka dia Allah menagurnya agar Nabi tidak bersama orang-orang yang mendolimi tadi. Jadi perintah berpaling menunjukkan kewajiban dan larangan duduk bersama menunjukkan keharaman. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa setan bisa mem membuat sebagian kaum muslimin lupa terhadap hukum ini. Hukum ya artinya tatkala Allah Subhanahu wa taala atau seorang membacakan ayat-ayat Allah, maka jangan berpaling dari ayat tersebut dan berbicara bacaan yang lain, ya. Dan jika ia lupa, maka ia tidak dituntut. Namun, jika ia ingat kembali, maka ia harus mematuhi perintah dan meninggalkan larangan. Setan senantiasa berupaya membuat seorang muslim lupa akan hukum tersebut. Sehingga ketika ia berada bersama mereka di bersama mereka di dalam suatu majelis, maka dia akan menghembuskannya berbagai isu meragukan yang bisa mengkaburkan pemahaman tentang agama. Wa iman dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Tatkala kita banyak berinteraksi dengan orang-orang yang zalim, sehingga akan menjadikan kepada kita kurang merasa ya, kurang peka terhadap kebenaran. Ya. Maka ketika ia mendengar olok-olokan mereka, ia akan memandang biasa saja tentang olok-olokan tersebut. Tatkala didengarkan Al-Quran, tatkala eh, dibacakan Al-Quran, maka hatinya tidak tersentuh, bahkan dia membuat majlis-majlis sendiri. Ya. Maka ini adalah hati kita telah dipalingkan oleh syaitan ya la'natullah alaihi dan Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan dalam ya, ayat yang lainnya di dalam surah An-Nisa ayat 140 ya Allah mengatakan waqad nazzala alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfar biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi innakum idan misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sehingga mereka memasuki pembicaraanmu yang lain karena sungguhnya kalau kamu berbuat demikian tentulah kamu serupa dengan mereka sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir dalam jahanam, dalam neraka. Artinya, jika kalian duduk bersama mereka dan memper, membenarkan apa yang mereka lakukan, maka kalian adalah sama seperti mereka karena ke, ke, ke, ke, eh, kalian telah kafir seperti mereka. Maka ikhwatal iman yang dari Allah Subhanahu wa taala, inilah ya, bentuk bisikan setan terhadap manusia dan bentuk uh, trik setan dalam apa namanya melupakan manusia kepada Rabbnya dengan rasa lupa. Ya. Kita dibisikan kemudian kita dibisikan kelupaan agar kita lupa kepada dikir Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa akan hakikat kebesaran Allah, lupa tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dan dalam lupa ini termuat dua golongan tadi, golongan yang dikuasai oleh syaitan ataupun golongan yang dilupakan oleh sebagian perintah dan sebagian larangan ya kemungkinan kebanyakan kaum muslimin masuk dalam kategori yang kedua sebagaimana ini tidak luput juga kepada sahabat nabi juga tidak luput kepada para nabi setan senantiasa menggoda ya kalau begitu ikhwatul iman yang dapat kita ambil dalam pelajaran kita ini begitu dahsyatnya godaan setan tipu daya setan sehingga para nabi pun sahabat nabi pun tidak luput daripada ya tipu daya daripada setan iman dalam bisikan ataupun rasa lupa yang diberikan oleh syaitan. Sehingga para ulama mengatakan apa afatul ilmu nisyan, bencana ilmu adalah lupa. Namun demikian, kita pun tidak mengungkiri bahwa manusia mahalu khatwa nisyan. Bahwa manusia adalah tempatnya dosa, eh, tempatnya salah dan lupa. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala gopur Rahim, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Rasul pun mengatakan la tak la pirahmatillah rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala tatkala kita dilupakan oleh setan, dibisikkan-bisikkan jahat kepada setan, maka sadarlah, kemudian kita tersadarkan dari itu, maka kita bersegera kepada ampunan Rabb kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard, ya. Bersegeralah kalian kaum muslimin bertaubat Allah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala yang Allah mempunyai surga seluas langit dan bumi. Ikhwatal iman, saudaraku yang dirti Allah Subhanahu wa taala, Dengarlah apa yang lain dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada banyak manfaat dan faidahnya Kekurangan dan kesalahan merupakan kesalahan pribadi saya. Aku qawli hada wa astaghfirullah azim. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.